Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu daila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya menuntut ilmu merupakan kewajiban sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan banyak pahala kepada orang yang menuntut ilmu hadis yang masyhur tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sebagian ulama mengatakan, jalan apapun yang kita tempuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengantarkan kita kepada surga. Apa kita berjalan untuk umrah, apa kita berjalan untuk haji, apa kita berjalan untuk solat berjamaah, apa kita berjalan untuk membayar zakat, seluruh jalan yang kita tempuh untuk beribadah kepada Allah akan mengantarkan kepada surga. Akan tapi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan penyebutan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya para ulama menjelaskan menempuh jalan untuk menuntut ilmu merupakan jalan termudah untuk meraih surga. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut maka akan buka cakrawala jalan-jalan kebajikan. Pintu-pintu kebaikan akan dia mengetahui dari ilmu tersebut. Pintu-pintu kesesatan untuk dia hindari akan dia ketahui dengan menuntut ilmu tersebut dan ibadahnya akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Rasulullah SAW tidak menyebutkan dalam rangka ibadah-ibadah yang lain, mengkhususkan penyebutan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan jalan termudah untuk meraih surga. Kemudian di antara Faedah dari menuntut ilmu, kelanjutan dari hadis tersebut, faedah yang sangat memberi harapan kepada kita, yaitu orang yang menuntut ilmu, kemudian dia memiliki ilmu, akan dimohonkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala oleh seluruh makhluk di bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil bahr." Sungguhnya orang yang berilmu, sungguh-sungguh seluruh yang ada di langit dan ada yang di bumi akan mohonkan ampunan baginya. Sampai-sampai ikan di lautan pun akan mohonkan ampunan baginya. Oleh karenanya, ingatlah bahwasanya menuntut ilmu juga merupakan ibadah. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Tolabul ilmi khairun min solatin nafilah. Menuntut ilmu lebih baik daripada solat sunnah. Kata, karena ilmu merupakan pondasi dasar dalam beribadah. Dan akan bukakan cakrawala seorang hamba untuk mengenal jalan-jalan kebaikan untuk dia masuki pintu-pintu kebaikan untuk dia buka dan untuk mengenal pintu-pintu keburukan untuk dia tutup dan untuk dia jauhi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita seperti biasa, yaitu tafsir dari Juz Amma, dan insya Allah kita akan membahas surat yang pendek sekitar 8 ayat, yaitu surat Az-Zalzalah, surat yang rata-rata sudah dihafalkan bukan cuma para imam, tetapi rata-rata kaum muslimin sudah menghafalkan surat ini. Surat yang mudah untuk dihafalkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha dan seterusnya. Surat Az-Zalzalah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zalzalah diperselisihkan oleh para ulama apakah dia surat Makkiyah ataukah surat Madaniyah. Sebagian ulama menyatakan dia adalah surat Makkiyah karena dilihat dari topik surat ini, topik atau maudhu pembahasan dari surat ini isinya tentang ahwal yaumil qiyamah, tentang kedahsyatan hari kiamat, tentang digoncangnya bumi, kemudian mengeluarkan isi perutnya, kemudian manusia akhirnya terbagi menjadi dua, ada yang masuk neraka dan ada yang masuk surga. Dan kita tahu bahwasanya surat-surat makiyah kebanyakan topiknya mengenai hari kiamat. Namun jumhur ulama menyatakan bahwasanya surat Madaniyah. Mereka menyatakan bahwasanya surat Az-Zalzalah surat Madaniyah diturunkan tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah berada di kota Madinah setelah berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Adapun topik dari surat ini sebagaimana tadi telah saya isyaratkan berbicara tentang hari kiamat bahwasanya bumi akan digoncangkan oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kemudian bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Kemudian orang-orang akhirnya kaget tatkala melihat kejadian tersebut dan mereka berkata, "Wa qala al-insanu malaha?" Apa yang telah terjadi dengan bumi ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tatkala itu manusia dibangkitkan ashtata, berbagai macam modelnya, tidak satu model. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka jahanam. Kemudian setelah itu di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara masuk surga dan bagaimana cara masuk neraka. ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran Kalau ingin masuk surga beramal soleh, Karena amal soleh sedikit apapun akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin masuk neraka jahanam, beramal keburukan. Dan ingatlah bahwasanya amalan keburukan sekecil apapun akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini topik dari surat Az-Zalzalah. Berbicara tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Dan kita tahu bahwasanya beriman kepada hari akhirat, beriman tentang hari pembalasan merupakan pendorong yang sangat kuat bagi seorang untuk semangat beramal soleh dan merupakan pendorong yang sangat kuat yang mencegah orang untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya segala kebaikan yang dia lakukan sekecil apapun akan ada balasannya. Dan dia pun yakin bahwasanya sekecil apapun keburukan yang dia lakukan akan ada balasannya. Oleh karenanya Nabi SAW sering menggandingkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakul khairan awliyasmud. Hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Dan tidak mungkin ada orang bisa mengatur lisannya, tidak berbicara dengan baik. Kecuali kalau dia berbicara dia berbicara yang baik, kalau enggak dia diam kecuali orang yang beriman dengan hari akhirat yang yakin bahwasanya setiap perkataannya, setiap huruf yang dia ucapkan dicatat oleh malaikat. Oleh karenanya berbicara tentang hari kiamat adalah pembahasan yang sangat penting dan berkaitan dengan rukun iman yaitu al-iman bil yaumil akhir. Rukun iman yang kelima beriman kepada hari akhirat. Adapun hubungan antara surat Az-Zalzalah dengan surat Al-Bayyinah sebagaimana kita jelaskan Al-Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwasanya tidaklah datang surat setelahnya kecuali sebagai penjelasan dari surat sebelumnya. Ini hukum asal. Karena berdasarkan dari istiqra dan tatabbu dilihat bahwasanya setiap surat yang datang selalu berkaitan dengan surat sebelumnya. Kebanyakan surat demikian. Demikian juga para ulama berbicara tentang apa hubungan antara surat Az-Zalzalah dengan surat Al-Bayyinah. Mereka menjelaskan bahwasanya di akhir dari surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khairul bariyah dan syarrul bariyah, makhluk yang terburuk dan makhluk yang terbaik. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin dalam neraka jahannam kekal di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang terburuk. Kemudian Allah sebutkan tentang makhluk yang terbaik. Innal ladzina amanu wa amilus solihat Ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah. Adalah makhluk yang terbaik. Dan di surat Az-Zalzalah, Allah menyebutkan juga, Yasdurun nasu ashtata. Bahwasanya, di akhirat kelak, di hari kiamat, orang-orang akan dibangkitkan dalam berkelompok-kelompok. Farikun fil jannah wa farikun fil sa'ir. Sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana untuk bisa masuk surga dengan beramal soleh dan bagaimana bisa masuk neraka dengan beramal keburukan. Inilah hubungan yang disebutkan oleh para ulama antara surat Zalzalah dengan surat Al-Bayyinah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.